Pak Revan. Ya siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya kemarin benar parah banget mengganggu benar. Itu pemerintah saya pikir tempo hari kan pernah diblok jalanan kalau nggak salah di Cikarang. Hari ini terjadi lagi di Tol Tangerang. Berarti kayaknya kalau saya aja kalau udah jatuh ke satu lubang dia pasti takut. Ini lebih-lebih dari keledai. Dua kali di blok mau sampai berapa kali itu jalan tol blok Terima kasih. Ibu Endang. Oh, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ibu Endang silakan. Ah, Mbak, kalau menurut saya itu sebenarnya udah diprovokatorin, Mbak. Bukan cuma dari ini aja kok, bukan dari hanya pihak buruhnya aja. Karena kemarin beberapa karyawan, ada beberapa karyawan dari Isuzu itu banyak yang mereka sebenarnya nggak masalah. Jadi karyawan ya di itu sendiri itu mereka sudah langsung di atas karyawan tetap dan mereka juga eh, bonusnya segala macam juga udah cukup bagus. Cuman ada beberapa yang provokator. Nah itu ada beberapa orang lah itu seperti itu. Oke cukup itu aja Baik, Terima kasih ya. Terima kasih Bu Enang. Pak Sofian. Ya halo. Silakan Pak Sofian. Ya, menurut saya, plus eh, pendapat saya demo itu memang sangat mengganggu. Artinya mereka sudah merugikan hak orang lain dan pemerintah dibuat satu tentuan di mana untuk karyawan itu diperbolehkan di hubungan kerja masing-masing tidak boleh turun ke jalanan yang pun turun ke jalan itu dilakukan kita akan tegas demikian terima kasih mbak selamat sore Pak Rudi selamat sore ya, ya silakan Pak Rudi iya kalau saya lihat ini eh, pemerintah kita ini sekarang ini sungguh sangat jahat sekali karena begitu banyak pembiaran-pembiaran entah apa maksud, maksud dan tujuan pemerintah kita ini apakah itu ah, pembelokan untuk kasus-kasus korupsi yang ada makasih ya Pak Hendro ya selamat sore silahkan saya rasa itu bukan suara buruh ya Mbak ya itu suara anarkisme dan itu mesti dikantas nggak boleh nggak, nggak ada apa toleransi dengan hal itu ya kalau nggak negara ini kacau dong itu anarkisme dan itu bukan buruh itu itu itu kekacauan itu amok masa dan itu harus pemerintah harus tegas betul kata penelpon pertama pemerintah nggak boleh membiarkan itu cuma mengalihkan dari senturi lah atau apa begitulah ya oke terima kasih mbak ya selamat sore Pak Evan selamat sore dengan bapak Abdullah di ya, sini silakan Abdullah itu mereka itu menunjuk aspirasi mau meniat sesuatu untuk sejahterakan jiwa dia juga pemerintah nggak dengar pemerintah butak masuk kiri keluar kanan kupingnya boleh bukit suka-suka tapi kalau aspirasi mereka demo-demo itu nggak diladenin mereka demo hari ini besok juga dingin lagi saya sih sarannya ya kalau demo jangan di jalan tol di depan istana aja sama depan DPR kalau mereka masih ada, dengar, masuk, makar, kayak Thailand gitu. Waalaikumsalam. Pak Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yos. Saya pikir semua itu ada yang nunggangin itu. Yang penting pemerintah harus tegas. Kalau perlu yang demo dipecatin aja. Karena apa? Banyak kok pengangguran-pengangguran yang cari kerjaan. Harus tegas. Siapa demo pecat, pilih lagi yang baru. Banyak karyawan nganggur manusia anggur di bumi Indonesia itu banyak. Terima kasih. Pak Willy. Ya kalau menurut saya benar yang sebelumnya harus tegas. Kuncinya itu juga Saya kira dulu Pak Sutarman dipilih itu adalah karena ketegasannya. Maksudnya jangan pinta pintar gitu kalau memang tegas tangkap gitu kalau misalkan uh, itu preman ya. Kemudian masalah misalkan masalah jilbab segala macam. Udah dipromosikan ya jalan terus pakai seragam coklat kata apa jangan terus balik lagi moratorium dan sekarang oh, jangan pelimpan lah pemimpin sekali ah jalan terus jalan terus gitu aja terima kasih Pak Gilbert Iya setuju itu dipecatin banyak yang menganggur di bumi tercinta ini ini kan bukannya murni aspirasi, aspirasi buruh ini kan para preman nih yang menunggang ini preman semua ya kan ya mereka kalau nggak mau kerja kan mesti banyak yang mau kerja ya kalau pemerintah udah jangan dibilang dah itu memang pemerintah paling lembek ya di dalam sejarah Indonesia ya. Ya, makasih. Selamat sore Pak Leo. Ya, selamat sore Bu. Silahkan. Memang selama ini memang eh, pembiaran ya mengenai dua buru. Ya, kalau dibiarkan terus itu ya dolar akan naik. Tahun depan mungkin dolar naik 14 ribu gitu. Terima kasih. Pak David. Ya, selamat sore. Silahkan. Ya, kalau saya bilang penindakan tegas itu harus karena ini sudah merugikan semuanya ya, tidak hanya buruh yang bahkan bekerja juga pengusaha dan Eh, yang lain yang berhubungan dengan dunia industri. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Amin. Pak Amin. Silahkan. Ya, selamat malam Wan An. Silahkan Pak Amin. Kalau saya punya asumsi sih gini ya, semua di pemerintahan. Pemerintah nggak jelas, semua ya kacau. Kita contoh Bang Senturi, Hambalang, lama-lama ya kacau balau semua kunci di pemerintah Buru sih mau aja kasih 100% 20% atau ada yang tunggangin semua tuh pemerintahnya nggak tegas. Sekian terima kasih. apa Andi. Halo. Dengan Bapak? Andi. Oh Pak Andi silahkan. Uh, iya, tak nah, tak buruh itu sebenarnya cuma di, dikasih-kasih panasin waktu saja. Jadi seharusnya apa sebenarnya itu para pengurusnya yang ambil keuntungan itu kan. Kalau semakin buruh ah, yang turun ke jalan makin banyak, pengurusnya emang semakin untung karena uh, iuran buruh kan sangat menggiurkan tuh. Dari satu orang lima ribu se bulan masuk kepada pengurus itu sebulan bisa miliaran masuk ke pengurus itu itu kira-kira. Oke, Pak Riki. Selamat sore Mbak. Silahkan. Begini Mbak, masalah demo buruh itu sebenarnya juga bukan dari pihak buruh yang dirugikan kan. Semua masyarakat termasuk dari ekspor-ekspor yang melewati jalur tol ke Merak itu juga kan terganggu. atau Otomatis ke pun terganggu. Disitulah semestinya pemerintah menindak tegas buru-buru yang sudah narkis saya rasa sekarang itu ada di pemerintah, di kepolisian. Kalau hanya tarik ulur-tarik ulur, itu semua menghambat semua, Mbak. Iya. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih.